Adapun dalam kesempatan yang berbahagia ini saya adalah diberikan tugas <coughs> untuk menjelaskan yaitu manhaj anbiya fi da'wati ilallah atau manhaj salaf manhaj ahli sunnah wal jamaah fi da'wati ilallah yaitu manhaj ahli sunnah di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan waktu yang diberikan kepada saya adalah tiga waktu ya tiga season adapun kitab yang dijadikan rujukan adalah kitab yang dikarang oleh Syekh Rabi ibnu Hadi Al-Madkhali Hafidhahullah Ta'ala Dan kitab ini telah diterjemahkan Walaupun mungkin terjemahnya nggak begitu sempurna ya dalam penerjemahannya Akan tetapi kitab ini sudah diterjemahkan Sebelum kita membahas pokok-pokok kitab ini, maka dalam bahasan yang saya akan bahas dalam pembahasan tentang manhaj dakwah ahli sunnah wal jamaah saya akan membahas tentang pokok-pokok pembahasannya yaitu kepada beberapa pembahasan yang pertama kita akan bahas adalah fadlu dakwah. Keutamaan dakwah. Yang kedua adalah arkanu dakwah. Yaitu rukun dakwah. Yang ketiga adalah usulu dakwah. Usulu dakwah yaitu pokok-pokok dakwah. Yang ketiga adalah zadud da'i zadud da'i yaitu persiapan seorang da'i di dalam berdakwah maka pada intinya kita akan bahas tiga poin itu <coughs> Ikhwan rahimakumullah Adapun dakwah yang dinyatakan di dalam Al-Quran ataupun Sunnah ataupun lisan para ulama telah disebutkan ad-da'watu min afdolil ibadah dakwah adalah merupakan ibadah yang paling afdol apabila kita mengetahui ad-da'watu ibadah dakwah adalah ibadah maka tentunya ibadah ini akan menjadi baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila terkumpul dua syarat. Yang pertama ikhlas, yang kedua adalah mutabaah yaitu ikhlas dan yang kedua mengikuti yaitu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. <coughs> Mukadimah ini saya sebutkan berkaitan dengan banyaknya pandangan orang ataupun pandangan kaum muslimin terhadap hakikat dakwah yaitu tentang kenyataan dakwah. Kalau kita di dalam sholat diperintahkan oleh Rasul, "Sallu kama raaitumuni usalli." setelah kamu seperti bagaimana kamu melihat aku sholat. Kemudian di dalam bab haji Rasul mengatakan khudu anni manasikakum yaitu ambillah dariku bagaimana aku berhaji. Demikian juga dalam bab wudu. Utsman telah mengatakan ketika beliau menyebutkan dan mengajarkan tentang wudu, beliau mengatakan demikianlah wudu Rasul maka beliau mengatakan faman tawaddoa nahwa wudu'i hada thumma shalla rak'ataini la yuhditsu fihi ma ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. <coughs> Kemudian Utsman mengatakan ketika mengajarkan tentang wudhu, Barang siapa yang wudhu seperti aku ini wudhu Itu wudhu yang diajarkan oleh Rasul Kemudian dia melaksanakan sholat dua rakaat maka dia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Maka dalam hadis-hadis ini menunjukkan di dalam jenis-jenis ibadah termasuk sholat, haji, toharoh dan yang lainnya mesti berkumpul dua syarat yaitu yang pertama ikhlas dan yang kedua adalah itiba Demikian juga dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerukan Islam ini apabila kita meyakini bahwasanya ada waktu ibadah. Dakwah itu adalah ibadah. Maka mesti berkumpul dua syarat utama. Yang pertama adalah ikhlas dan yang kedua adalah itiba. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan di dalam ayat Al-Qur'an yang menunjukkan wajibnya kita itiba kepada Rasul di dalam berdakwah ini. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, Qul hadihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin. Dalam kandungan ayat ini menunjukkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dan menghikayatkan tentang Rasul. Qul katakanlah, wahai Muhammad, hadihi sabili, inilah jalanku. Ay tariqah Fiddawati ilallah, Ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Ayat ini menunjukkan bahwa dakwah diperintahkan agar kita mengikuti kepada dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga <coughs> kalau kita lihat dalam sebuah hadis, itu hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ketika Ali bin Abi Thalib mengatakan, sesungguhnya aku diutus sebagaimana Rasul diutus. Artinya di situ menunjukkan bahwasanya aku diperintahkan untuk berdakwah sebagaimana Rasul diperintahkan untuk berdakwah yang isinya mamin min qabrin illa sawaitu wa mamin min suratin illa qata'tu kata Ali bin Abi Thalib sesungguhnya aku diperintahkan sebagaimana Rasul diperintahkan dia mengatakan tidak ada kuburan kecuali harus diratakan dan tidak ada gambar kecuali harus dimusnahkan ataupun yang dimaksud di situ dipotong kepalanya sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama asyarihin tentang kutubul hadis. Ya. maka dari ayat yang tadi dan penjelasan hadis yang tadi demikian juga tentang hadis yang lain yaitu hadis Sahli bin Sa'din radhiyallahu taala anhu yang mengkisahkan tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika dalam perang Khaybar ketika Ali bin Abi Thalib diberikan satu anugerah untuk membawa bendera perang maka Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan dasar apakah aku memerangi manusia dan bagaimanakah aku menyeru mereka maka Rasul mengatakan ud'uhum ilal Islam ud'uhum ila syahadati alla ilaha illallah sumahud ud'uhum ilal Islam maka Rasul mengatakan ajarkanlah mereka, ajaklah mereka kepada Islam. Dan Rasul mengatakan kalimat yang pertamanya, ajaklah mereka kepada dua kalimat syahadat. Kemudian setelah itu ajaklah mereka kepada syariat Islam. Nah, di sini mengisyaratkan dalam hadis ini hadis salib bin Sa'din yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa seorang dai ketika dia berdakwah maka dia harus melihat pertamanya adalah dua unsur utama. Pertama, dia harus melihat kepada hatinya ketika dia berdakwah. Dan yang kedua, dia harus melihat apa yang dia dakwakan apakah sesuai dengan sunnah ataupun tidak. Ini poin yang pertama <clears throat> yang mengajak untuk kita untuk memahami tentang manhaj dakwah ini. Poin yang kedua ataupun mukarimah yang kedua kita melihat di dalam kenyataan hari ini yaitu doa duatul muslimin yaitu para doa kaum muslimin pada hari ini ketika semua kaum muslimin melihat kenyataan yang menimpa kaum muslimin daripada fitnah dan fitnah ini yang dihabarkan oleh Rasul dalam beberapa hadis maka mereka mencoba ataupun kaum muslimin mencoba dengan berbagai manhaj dengan berbagai cara untuk mengembalikan kaum muslimin kepada semula umpamanya Rasul mengatakan dalam hadis Sauban yushaku an tada alaikul umamu kama tada al aqlatu fi kusatiha Faqala qail aw min killatin yawma idin nahnu ya Rasulullah. Qala bal antum katsirun walakin gusaun ka gusai sail wala Allahu min kulubi aduwikumul mahaba wala Allahu min qulubikumul wahan qalu wa wahna ya Rasulullah qala hubud dunya wa karahiyatul maut setiap para dai pada hari ini melihat kenyataan ini apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Rasul mengatakan perumpamaan kaum muslimin yaitu fitnah yang akan menimpa kepada kaum muslimin di mana kaum muslimin adalah laksana makanan yang empuk yang dikerumuni oleh <coughs> orang-orang yang lapar ataupun oleh anjing-anjing yang lapar kemudian para sahabat bertanya apakah kaum muslimin pada waktu itu adalah sedikit maka Rasul mengatakan bahkan kalian adalah banyak Walakin gusaun ka isail. Akan tetapi kalian adalah bagikan buih. Kemudian Rasul mengatakan dan akan diangkat rasa takut dari orang-orang kafir terhadap kalian dan akan ditimpakan kepada kalian adalah alwahan yaitu hubud dunya wa maut. Dalam hadis ini mengisyaratkan satu ketika di mana hakikat Islam goniyun an gusa Goniun anil Kasroh, Sebenarnya umat Islam itu tidak memerlukan hanya dengan jumlah yang banyak dan Islam tidak butuh dengan jumlah yang banyak. Walaupun kita beriman, jumlah yang banyak wasail untuk mendapatkan kemenangan. Tapi jumlah yang banyak tidak merupakan unsur yang pertama akan mendapatkan kemenangan. Hal ini dinyatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang tadi dan juga di dalam sejarah seperti dalam Al-Quran dikatakan ketika perang Hunain id'ajabatkum kasratukum falam tugni ankum say'a falam tugni ankum syai'a yaitu ketika di dalam perang Hunain di mana pada waktu itu banyaknya orang kufar Quraisy yang masuk Islam maka orang-orang ataupun kaum muslimin pada waktu itu merasa takjub dengan jumlah yang banyak akan tetapi justru dengan jumlah yang banyak fi awali marah ketika dalam pertama kali kaum muslimin mendapatkan kekalahan dalam perang Hunain itu. Maka Allah Ta'ala memberikan satu tambih. Id a'jabatkum kasratukum palam tubni ankum syai'a. Jumlah yang banyak itu tidak memberikan satu faidah kepada kalian. Nah di sini menunjukkan bahwa kaum muslimin melihat tentang kenyataan ini. Bahwasanya jumlah yang banyak kalau kita katakan bahwasanya kaum muslimin di Indonesia ini Ya. Kalau dulu dikatakan 95 sekarang disebutkan 90 ataupun 87 Dibandingkan dengan umat-umat maka umat Islam adalah kasroh banyak. Akan tetapi dinyatakan gusaun kagusai sahil. Kemudian di sisi yang lain, Rasul menyatakan tentang fitnah yang akan menimpa kepada umat ini. Dan ini dinyatakan oleh sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam <clears throat> bertanya ataupun Umar bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kamu yang mengetahui tentang fitnah? Maka Hudzaifah mengatakan jawaban yang pertama, aku tahu, yaitu fitnahnya seseorang daripada hartanya, keluarganya, dan tetangganya yang bisa dihapus dengan sholat. Sodakoh dan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka Umar mengatakan, bukan itu yang aku tanya. Akan tetapi kata Umar, fitnatun allati tamuzu kama yamujul bahr. Akan tetapi fitnah yang aku tanyakan adalah fitnah yang dia itu bagaikan gelombang lautan. Ini adalah fitnah yang akan menimpa kepada kaum muslimin. Fitnah ini tiada lain adalah ibtirak wal ikhtilaf muslimin. Terpecah belahnya kaum muslimin dan terjadinya ikhtilaf kaum muslimin. Dalam hadis Sudaifah yang lain Rasul mengatakan tentang fitnah yang akan menimpa kepada kaum muslimin ini yaitu dikatakan oleh Hudaifah ataupun Hudaifah bertanya kepada Rasul setelah pertanyaan yang begitu banyak maka Hudaifah bertanya wahal mimba badil khair min syarrin apakah setelah kebaikan akan datang kejelekan qala na'am yaitu du'atun ala bi jahannam yaitu du'at yaitu para penyeru yang menyeru kepada api neraka Iwan rahimakumullah ketika umat Islam melihat kenyataan ini maka ada yang dinamakan dengan sahwah yaitu kebangkitan kaum muslimin akan tetapi kebangkitan ini ya, diawali dengan berbedanya manhaj untuk mengembalikan umat ini kepada kekuatan semula. Walaupun kita melihat mungkin dari gerakan-gerakan yang ada ini, dari jemaat-jemaat yang ada ini, kita melihat adanya titik persamaan. akan tetapi nanti saya akan jelaskan tentang titik persamaan ini. Nah, mungkin kita melihat dari gerakan-gerakan yang ada ini, ada titik persamaan dari segi mereka mengatakan wajibnya kembali kepada Quran dan Sunnah. Dari segi penamaan mereka mengatakan wajibnya kita kepada Islam yang semula. Ataupun mungkin mereka menamakan dengan akidah yang sama. Mungkin sebagian mereka mengingkari tentang Syiah. Sebagian mereka mengingkari tentang itizaliyah. Sebagian mereka mengingkari tentang umpamanya yang berkaitan dengan kodariyah. Tapi di titik yang lain terjadinya pembedaan ataupun perbedaan yang dinamakan toriko ailman manhaj yaitu cara ataupun manhaj di dalam berdakwah ini. Satu misal umpamanya kita melihat adanya persamaan dalam kata-kata akidah. Kita kembali kepada akidah salaf. Akan tetapi dalam bentuk tafsilinya dalam bentuk rincian tentang akidah ini. Tentang bentuk perincian tentang tauhid, kita melihat adanya perbedaan, adanya manhaj yang berbeda. Satu contoh umpamanya tentang tauhid. Di mana ada orang ataupun kelompok yang menyebutkan dan memisahkan istilah tauhid hakimiyah daripada tauhid yang tiga yaitu tauhid rububiyah tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Mungkin ada sebagian kelompok daripada kelompok-kelompok dakwah ini yang mereka pun mengakui wajibnya kita kembali kepada akidah salaf di dalam nama dan sifat Allah. Akan tetapi di situ masih ada penyimpangan, masih ada perbedaan di dalam istilah yang lain. Mereka menyebutkan dengan tauhid hakimiyah. Nah di sini kita lihat di mana tauhid hakimiyah ini yang menimbulkan dua kategori ya. daripada pemisahan tauhid hakimiyah ini maka terjadilah ya, dalam manhaj berdakwah yang menimbulkan dua kategori penyimpangan. Pertama, tahkimul hukam min ghairi tafsil. Ya. Wujud at-taurah wal inkilabat ya. dari pemisahan tauhid kimia ini ya, kita melihat dalam kenyataan dakwah dalam waki dakwah umat ini yaitu dua kenyataan penyimpangan pertama pengkufuran kepada pemerintah ataupun kepada hakim dengan tanpa tafsil dengan tanpa perincian yang kedua adanya At-Thawrah wal inkilabat yang dinamakan yaitu <clears throat> adanya demonstrasi ataupun adanya yang dinamakan ya, inkilabat yaitu pemberontakan-pemberontakan yang ditimbulkan oleh sebagian harokah. Nah. Ikhwan rahimakumullah, ya, maaf ini tertinggal tadi kecinya di kereta, lupa di kereta tadi. Nah di sini perhatikannya adanya dua kenyataan ya, dari pemisahan tauhid hakimiyah ini ya, dari pemisahan tauhid hakimiyah dari yang tiga ini yaitu apa adanya pengkapiran kepada hakim itu orang-orang pemerintahan dengan tanpa tafsil yaitu mereka mengatakan setiap orang yang ada di sana maka itu adalah diputlakan apa kafir ataupun mungkin pentakfiran pengkupuran kepada masyarakat secara am. Ya, seperti ini yang timbul umpamanya dari pemahaman Said Kutub ya. Waman jaro majrahum dan orang-orang yang mengikutinya. Nah, kemudian dari asar yang pertama ini timbulnya yang dinamakan asawurah wal inkilabat. Mungkin yang dinamakan pemberontakan dari berbagai negara-negara Islam. Timbulnya apa yang dinamakan dengan mungkin bom bunuh diri, dan sebagainya. Yang ini tanpa tafsir. ini adalah merupakan penyimpangan dari hakikat ya manhaj walaupun mungkin dalam segi akidahnya sama. Ya, kalau ditanya aina Allah, Allahu fis sama. Mungkin kalau antum bertanya kepada salah satu jamaah tertentu di mana Allah, mereka sama mengatakan Allahu fis sama. Allahu fauqa arsh. Allah di atas arasnya. Ya. Akan tetapi dalam tatbik tafsili Ya. Dalam tatbik tafsir perincian tentang dakwah, bagaimana muamalah dengan hukam, bagaimana muamalah ma'al muslimin, muamalah dengan orang-orang muslim. Nah, ini terjadi penyimpangan. Yang wajib dalam hal ini kita membetulkan yang dinamakan dengan tatbik dakwah. Ini yang wajib kita perhatikan dan menimbulkan kita untuk memahami tentang manhaj dakwah ini. Dari sisi yang lain, dari sisi yang lain, kita melihat juga ketika orang-orang melihat apa? Kenyataan umat Islam ini terpecah belah. Ketika melihat orang-orang Islam itu adalah tafaruk, maka satu kelompok orang berdakwah mengatakan hari ini kita tidak boleh adanya naked. Hari ini kita tidak boleh adanya kritikan ter terhadap sesama kaum muslimin. Ya. Jadi satu kelompok mereka mengatakan hari ini tidak boleh ada naked. Hari ini tidak boleh kita mengadakan kritikan. Tapi mereka mengatakan, mari kita sekarang menyamakan yaitu suara ataupun menyamakan kalimat. Ya. mungkin orang akan mengkritik, ya ini ala dakwah pulan bini, pulan sesat, ini harokah sesat dan sebagainya. Enggak perlu sekarang. Ya. Kenapa? Sama-sama mereka juga melihat tentang kenyataan. Kita melihat kenyataan ini dan mereka pun melihat kenyataan ini. Tapi dalam apa? Dalam teori manhaj untuk mengembalikan itulah yang berbeda. Yang timbul perbedaan. Mungkin sekarang saya katakan tadi orang mengatakan sekarang tidak boleh ada naked naked dati artinya kritik ke dalam. Kita tidak boleh sekarang membicarakan pulan begini, pulan menyimpang dalam hal ini, tidak boleh. Tapi kita wajib memahami sekarang kita punya musuh orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani. Nah, nah inilah mukodimah pertama yang mewajibkan kita memahami tentang hakikat dakwah. Kenapa? Saya katakan kalau sholat kita diperintahkan solu kamaro muni osoli, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Sekarang kalau ada orang yang sholat dimulai dengan salam hukumnya apa? Tidak sah. Kalau ada orang yang wudhu dimulai dengan mencuci kaki, pasti akan di apa? Diprotes. Demikian juga dalam dakwah. Dalam dakwah, kalau kita mengedepankan sesuatu yang tidak urgen, maka ini satu penyimpangan. Ini adalah suatu mukhalafah terhadap sunnah. Inilah barangkali mukodimah dalam kesempatan ini. Ikhwan rahimakumullah, adapun pembicaraan yang saya ketengahkan ini pada intinya ada tiga pembicaraan yang pertama fadlu dakwah, yang kedua adalah arkanu dakwah, ya. Yang ketiga adalah usulu dakwah dan yang keempat ya tadi adalah apa? Zadud dai, yaitu persiapan dai. Yaitu persiapan dai. Adapun yang pertama tentang fadlu dakwah yaitu tentang keutamaan dakwah. Saya tidak akan panjang lebar membicarakan tentang keutamaan dakwah karena ini telah sering orang bahas. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah." Siapa yang paling baik ucapannya daripada orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala? Dari sisi yang lain kita melihat ad-da'watu wadifatul anbiya wa man tabi'a majrahum. Dakwah adalah merupakan wajiban para nabi, adalah merupakan tugas para nabi dan tentunya merupakan tugas orang-orang yang mengikuti para nabi, yaitu as-solihun, orang-orang yang soleh. Demikian juga dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti dalam hadis Sahal bin Sa'din ataupun dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala la ayah dia Allahu bika rojulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Di mana Rasul telah menyatakan dalam hadis Ibnu Abbas ataupun dalam hadis Salim bin Sa'din radhiyallahu taala yaitu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan seseorang dengan sebab dakwahmu itu ada lebih baik daripada bersodakoh dengan unta yang merah. Hal ini adalah menunjukkan padlu dakwah ilallah adalah keutamaan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam hadis-hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadis Ibnu Umar, dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qal Man dalla ila hudan fakana lahu ajrun wa ajrun man amila bihi wa la minhu syai'ah. Rasul mengatakan barang siapa yang menunjukkan kepada petunjuk maka baginya adalah ganjaran dan ganjaran dari orang yang mengikutinya maka dalam hadis ini menunjukkan ikhwan rahimakumullah kalau dibandingkan seorang dai, seorang ulama dibandingkan dengan orang yang kaya walaupun dia telah mengimpakan berbagai hartanya maka di sisi Allah Subhanahu wa taala tetap memiliki perbedaan yang sangat tinggi. Kenapa? Sebab kalau kita lihat Rasul telah menyatakan tentang keutamaan seorang ulama dalam hadis dengan dua kategori. Rasul mengatakan Fadlul alimi alal abidi kapadlil qamari lailatal badari. Perumpamaan seorang ulama adalah bagaikan bulan purnama dengan bintang-bintang yang ada. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan adalah kafadli alaman adnaku sebagaimana keutamaanku dengan kaum muslimin yang paling rendah. Sebab Rasul telah mengatakan anal anbiya la yurisuna dirhaman wala dinaron walakinnahum yurisunal ilma faman akhadha bihi faqad akhadha bi khattin wafirin Sebab Rasul telah mengatakan karena para nabi tidak mengimpakan ataupun tidak mewariskan uang perak dan tidak mewariskan uang yaitu uang emas. Akan tetapi dia menyatakan mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu maka dia telah mengambil yang banyak dan tiada lain adalah ulama, dia itu adalah seorang dai. Rasul mengatakan dalam hadis seterusnya, "Fa innal malaikata wa ahlus samawati wa ahlul ar <clears throat> hatal hud fi bahriha wa namlu fi hujriha la yusalluna ala ahlal ilmi bil khair." Rasul mengatakan sesungguhnya malaikat, sesungguhnya pen, langit-langit ataupun yang ada di langit. Kemudian dia menyatakan sehingga ikan yang ada di lautan dan semut-semut yang ada di lubang-lubang mereka akan mengucapkan solawat kepada orang-orang yang memiliki ilmu ini adalah fadlul ahli kalau kita teliti dalam hadis yang tadi kalau orang bersodakoh dengan satu masjid ataupun orang bersodakoh dengan satu miliar ya, maka ini tetap di bawah keutamaan seorang da'i kenapa ikhwan rahimakumullah kalau seorang da'i punya murid sepuluh yang sepuluh ini jadi soleh maka akan mengalirkan pahalanya dari yang sepuluh orang. Kemudian yang sepuluh punya lagi murid seratus orang. Dari seratus orang ini menjadi sepuluh, Kemudian yang seratus punya orang ataupun punya murid sepuluh, seratus kali sepuluh berapa? Ya. 1 juta. Dari yang satu juta ini akan memberikan pahala kepadanya. Terus kata orang Sunda ngocor ya. Artinya apa? Mengalir senantiasa pahalanya kepada seorang dai. Ini yang menunjukkan fadlu dai, keutamaan seorang dai. Kemudian juga dikatakan oleh para ulama, al ulama amanatul dunya atau amanatul ummah. Ulama itu ataupun dai itu adalah merupakan yaitu poin ataupun merupakan perkara yang pokok akan terjaganya umat. Oleh sebab itu Ibnu Mas'ud mengatakan mautul ulama syamlatul lil mujtama. Matinya para ulama adalah malapetaka terhadap sebuah mujtama. Ini adalah padudah. Sedangkan yang kedua, inilah yang saya ingin isyaratkan, yang dinamakan arkanu dakwah, yaitu rukun dakwah. Yang dimaksud dengan rukun dakwah, seorang dai dia harus memahami tentang rukun dakwah. Para ulama memberikan pandangan yang berbeda tentang arkan dakwah. Para ulama membedakan pandangan yang berbeda tentang arkan dakwah. Saya akan sebutkan dua pandangan utama para ulama. Sebagian para ulama mengatakan arkan dakwah ruknani, rukun dakwah ada dua. Ya, tergantung kita menilainya dari sisi mana dan nanti kita akan memahaminya. Sebagian para ulama menulis dalam kitab mereka arkan dakwah arba'ah Ya. Rukun dakwah ada empat. Rukun dakwah ada ada empat. Ya. Yang mengatakan dua dan saya akan membahas yang dua ya. Karena yang empat nanti itulah dari poin-poin yang tadi. Ruknu dakwah ruknani, arkanu dakwah ruknani. Yaitu tahqiqul haq wa ibtalul batil. Ya. Jadi rukun dakwah ada dua tahqiqul haq wa ibtalul batil yaitu menegakkan hak kebenaran dan memberantas mematikan tentang kebatilan ini yang dinamakan dengan rukun dakwah jadi kalau antum akan berdakwah kalau kita akan berdakwah harus terbayang dulu ini ya. karena kalau tidak terbayang dakwahnya tidak akan benar sebagian para ulama mengatakan rukun dakwah ada empat bagaimana mereka mengatakan yang pertama mau dakwah. Jadi orang yang akan dakwah dia harus tahu mau dakwah, apa yang akan didakwahkannya. Yang kedua adai orangnya ya. Yaitu yang akan berdakwahnya. Ini rukun yang kedua. Adai orang yang akan berdakwah. Yang ketiga al-mad'u dia harus memahami orang yang akan didakwahinya. Ini rukun yang ketiga. Yang keempat, asalib wa wasailu dakwah. Jadi asalib dakwah wa wasail dakwah. Itu asalib dan wasail dakwah. Ini adalah empat poin pertama. <clears throat> Nah, nah, kita akan bahas nanti di dalam masalah usul dakwah ini, di dalam usul dakwah dan akan dibahas ini yang empat ini. Nah, sekarang kita akan bahas yang dua pertama, yaitu di mana seorang dai yang dia itu akan berdakwah, maka dia harus mengetahui dua poin utama daripada rukun dakwah, yaitu apa? Tahqiqul haq wa ibtalul batil. Tujuan dakwah ini ataupun rukun dakwah ini ada dua. Ya. Karena hakikatnya Islam ini taduru bainan nafi wal isbat karena hakikat Islam ini dibangun di atas dua. An-nafi wal isbat. Meniadakan dan menetapkan. Yaitu dari makna ashadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya. Yaitu tahkikul hak yaitu menyebarkan hak, menegakkan hak dan memberantas tentang kebatilan, mematikan tentang kebatilan. Dalilnya mana? Nah, Kaidah ini di bawah di atas dalil Quran, sunnah dan ijma para ulama. Mari kita ya lihat kepada ayat-ayat Al-Quran. Lihat ayat Al-Quran. Pertama kita lihat dalam surat Al-Baqarah. Pamayyak kurbit togut wa yu'min billah. Pakodistam syakabil urwatil wusta. Nah, jadi dakwah ini tidak bisa kita mengatakan dakwah itu mengajarkan yang benar saja. Tidak boleh kita berbicara yang salah. Tidak boleh kita mengkritik yang salah. Nah, ini adalah mukhalafah terhadap manhaj. Mukhalafah terhadap dakwah para rasul. Mukhalafah terhadap dakwah para nabi. Kenapa? Karena dakwah ini mesti dibangun di atas dua hal. Menetapkan hak dan memberantas tentang kebatilan. Nah, Allah Ta'ala telah berfirman, "Famayyak yakfur bitogut wa yu'min billah." Barang siapa yang kufur kepada Taugut dan dia beriman kepada Allah, maka benar-benar dia telah memegang kalimat la ilaha illallah. Nah, dalam ayat ini para ulama menjelaskan kata-kata pamayak purbit togut ini adalah ibtolul batil. Yaitu apa? Al kufru bimayuk badu min Orang itu harus mengkupuri yang disembah selain Allah dan orang yang menyembah selain Allah. Wa yu'min billah tahqiqul haq. Wa yu'min billah tahqiqul haq. Yaitu ibadah hanya kepada Allah. Kita lihat dalam ayat yang lain. Ubudullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Undur. Hadil ayat. Lihat ayat ini. Ubudullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ubudullaha tahqiqul haq. Wa la tusyriku bihi syai'a ibtalul batil. Dia tidak bisa. Dakwah itu hanya menyebutkan yang baik, kemudian yang batil tidak disebutkan. Kita lihat dalam ayat perintah tentang dakwah. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna wa yanhauna 'anil munkar. Lihat, ini ayatnya tiasa mukorona. Jadi diiktiron, disertakan antara memerintah yang baik Antara kita protes ataupun kita memberantas, kita itu adalah mengingkari perkara yang mungkar. Senantiasa disebutkan. Ayat yang paling jelas apa? Yaitu qul ya ayyuhal kafirun. Rasul tidak menyebutkan hanya tauhid saja. Tapi Rasul iklan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Nah, di sini seorang muslim wajib menyebutkan ingkar. Nah, Kemudian ini berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Ayat yang tadi, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah." Apa ayat yang terakhirnya? "Wa ma'ana minal musyrikin." Lihat, perintah menyeru kepada Allah tauhid di ujungnya ada "wa ma'ana minal musyrikin." Ini lihat. Nah, mari kita lihat kepada sunnah, sunnah Rasul, hadis-hadis Rasul. Maka menyebutkan kepada manhaj ini. Lihat. Pertama adalah hadis Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu taala muqal. Hadis Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu taala. Rasul mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin al-mahdiin addu 'alaiha bin nawajid." Setelah itu apa? Wa iyyakum wa muhdatil tilumur. Ya. Bayanus sunnah wa ibtalul bid'ah Tahkiku sunnah wa ibtalul bid'ah. Ini Rasul senantiasa menyebutkan itu. Kemudian Rasul mengatakan, "Faina khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri satu." Hadis Jabir radhiyallahu taala. sebutkan dua perkara. Ya, tahqiqul haq wa ibtalul batil. Kemudian juga kita diajar ataupun di sini ada satu pelajaran dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu Hudaifah berkata, "Kana nasu yas'aluna anil khair wa kuntu as'aluhu anisyar makhafatan ayudrikani." Hudaifah mengajarkan kepada kita bagaimana kita berdakwah, bagaimana kita mengetahui agama ini. Hudaifah mengatakan, "Kana nasu yas'aluna anil khair." Orang-orang bertanya tentang kebaikan. Ayul a'mal afdol, ayu salatil afdol, ayu sodakotin afdol. Ya. Ayu jihadil abdol. Orang-orang bertanya jihad apa yang paling abdol? Salat apa yang paling abdol? Amal apa yang paling abdol? Sodakoh apa yang paling abdol? Tapi kata Hudai wa kuntu as'aluhu anishar. Sedangkan aku bertanya tentang kejelekan. Makhafatan ayudrikane. Dur. Ini hadis. Rasulullah saw. Alaihi Wasallam. Jadi tadur bainah tahqiq al-haq wa ibtalul batil. Kemudian kita lihat kepada perkataan para ulama. Kepada perkataan para ulama. Kita lihat ya, perkataan seorang syair. Ya. Ya. Arrifi syarra laila syar walakin Ketahuilah kejelekan akan tetapi bukan berbuat jelek. Bukan untuk berbuat jelek, agar kamu bisa menjaga dari kejelekan itu. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala beliau menyebutkan dalam kitabnya Umurul Jahiliyah. Beliau menyebutkan Umur Jahiliyah. Dia tidak menyebutkan perkara tauhid, tapi dia mengarang satu kitab yang disebutkan perkara-perkara jahiliyah yang harus dijauhi. Apa dalam perkataannya? bididdiha tatabayyanul asyahu. Ketika dia mengatakan an-nafyu wal isbat, menetapkan dan tidak meniadakan. Kemudian dia mengatakan wabididdiha tatabayanu asya'u. Kalau disebutkan lawannya, maka sesuatu akan menjadi jelas. Jadi sesuatu akan menjadi jelas. Wabididdiha tatabayanu asya'u. Tatabayanu asya'u. <clears throat> Nah ini dari segi kaul. Nah, mari kita lihat dari segi amalia amalia amalia Baik amalia yang langsung secara wahyu ataupun amaliyah Rasul dari segi sunnah. Dari segi sunnah. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah? Bagaimana para nabi berdakwah? Apakah hanya berbicara yang baik dan dia tidak mengkritik yang salah? Nah, kita lihat kepada kenyataan yaitu Musa dengan kaumnya. Ketika kaumnya mengatakan ya Musa ij'al ilahan kamatan alahu alih ilahan. Orang-orang Bani Israel mengatakan, jadikanlah bagi kami sembahan sebagaimana Bani Israel memiliki apa? Sembahan. Apa yang dikatakan oleh Musa alaihissalam? Innakum kaumun tajhalun. Ya. Jadi nah, sini apa? Inkarul munkar. Kemudian apa? Rasul sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dinamakan apa? Ibtalul batil. Ketika ada sahabat ya, yang mereka itu baru masuk Islam dalam perang Hunain, mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, ij'al lana data anwatin kama kana lahum datu anwat." Qala subhanallah wa fi riwayatin Allahu akbar. Latatabi'anna sunnah man kana qablakum. Ya. Ketika Rasul mendengar salah seorang yang dia itu berkata, dan ini adalah orang-orang yang baru masuk Islam dalam perang Hunain. Mereka mengatakan, jadikanlah bagiku ini satu pohon, ya, yang kami ini akan menggantungkan senjata-senjata kami sebagaimana orang-orang Kupar Kures mereka memiliki pohon yang biasa untuk menggantungkan senjata mereka. Ini adalah tabaruk dengan pohon. tabaruk bil asjar. Tabaruk dengan pohon, ya. Maka Rasul mengatakan Allahu Akbar subhanallah. Ya, Allahu akbar, subhanallah. Maka ya, di sini apa? Rasul mengingkari terhadap hal itu. Nah, maka Ikhwan rahimakumullah, kita lihat dari ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian dari sunnah, kemudian dari perkataan para ulama, kemudian juga dari amaliyah yang ada dalam Al-Quran dan Rasul, maka dakwah ini bergabung di atas dua dua rukun. Nah, maka merupakan penyimpangan Ketika orang mengatakan dan ini satu kaidah yang sering ya tersebar di kita, nata'awan pima ittafaqna wa ya'tadiruna ba'duna ba'dan bima ikhtalafna. Yaitu timbulnya sebuah kaidah dalam berdakwah ini ya, nata'awan pima ittafaqna. Nah, kita saring ya, bantu membantu di dalam perkara yang sama wa ya'tadiruna ba'duhu ba'dhan dan kita saling toleransi di dalam perkara yang berbeda. <clears throat> di dalam perkara yang berbeda. Nah, ataupun dalam istilah mereka, di dalam istilah mereka, ya, kita dakwah ini tidak boleh ya mengkritik satu jamaat yang lain. Kita tidak boleh untuk mengatakan pulan kada wa kada. Sebab ini akan melemahkan sab kaum muslimin sebab ini akan membuat kaum muslimin hilang kekuatan. Nah, apakah perkataan ini benar? Apakah manhaj dakwah semacam ini adalah benar atau tidak? Nah, maka kita jawab, ya, maka kita jawab ini adalah merupakan penyimpangan yang nyata di dalam berdakwah. Nah, oleh sebab itu dalam poin usul dakwah nanti kita akan katakan bahwa dakwah kita itu ya bukan tauhid sukul awalan, bukan tauhidul kalimah awalan, akan tetapi tauhid hidu akidatin awalan. Jadi kita itu adalah bukan menyamakan kata dulu, ya, akan tetapi kita menyamakan akidah dulu, ya, menyamakan akidah dulu dan menyamakan manhaj dulu. Sebagaimana nanti kita akan bahas dalam poin yang kedua. Ya. Nah, kenapa kita katakan ini adalah menyimpang? dakwah yang mengatakan kita tidak boleh untuk mengkritik orang lain, tidak boleh kita untuk memberikan tanbih kepada yang lain. Marilah kita lihat kepada firman Allah taala dalam surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu." Nah, kemudian ayat itu sampai kepada ayat wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan ayat-ayat yang lain. Maka ikhwan rahimakumullah ya, perhatikan ayat dari kalimat wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wadkuru Allahi alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa kuntum ala syafa hufrati minan nari anqadakum bi Lihat ayat ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kemudian dengan ayat wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, kalau orang mengatakan ya, yaitu jamaat-jamaat mengatakan, jadi gerakan-gerakan tertentu mengatakan, kita sekarang jangan sering apa? memberikan protes ataupun jangan mengkritik bulan-bulan jamaat-jamaat yang lain. Enggak. Sebab kenapa? Katanya ini akan menyebabkan kaum muslimin ibtirok akan menyebabkan kaum muslimin ini apa terpecah belah akan menyebabkan kaum muslimin ini adalah lemah ya. maka kita jawab dengan ayat-ayat ini maka kita jawab dengan ayat-ayat ini yaitu apa dalam ayat ini dikatakan penyebab utama akan terjadinya kelemahan kaum muslimin dan menjadi ibtiroknya kaum muslimin dua hal Ya, dua hal. Demikian juga dikatakan bahwa poin yang akan menyebabkan kaum muslimin mendapatkan lagi kekuatan dan mendapatkan lagi kemenangan dan keberuntungan adalah dua hal utama. Apa yang dahulu hal utama itu? Yang pertama Allah Ta'ala mengatakan wa tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraku Allah Ta'ala telah memerintahkan dalam kalian berpegang teguh bihablillah pada tari Allah ya. wala tafarroku dan janganlah kalian bercerai Al-Imam Ibn Qasir rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam tafsir ayat ini ayat ini dan semisilnya kata Imam Ibn Qasir al-amru bil jamaah wa nahyu anil furqah nah, Imam Ibnu Qasir mengatakan ayat-ayat yang senada seperti ini adalah perintah untuk berjamaah dan larangan untuk iftirak dan larangan apa untuk ibtirak. Nah, maka kita jawab justru terjadinya lemah kaum muslimin, terjadinya ibtirak kaum muslimin li ibtirakihim fil akidah wa fil manhaj. Nah, justru terjadinya perpecahan kaum muslimin dan menjadinya lemah kaum muslimin ketika terjadinya ibtirak perpecahan kaum muslimin di dalam akidah dan manhaj mereka. Nah, kenapa ikhwan rahimakumullah? Dalam hadis iktirakul ummah yang mungkin nanti akan dibahas oleh Ustaz Hakim, itu Rasul mengatakan sataptariku ummati ila salasin wasabina firqatan. Dengan hadis yang mengatakan Rasul ya dalam hadis-hadis yang lain bahwa ketika Rasul meminta agar kaum muslimin ini berada dalam satu jamaah maka Allah Ta'ala akan menolak terhadap permintaan ini di mana akan terjadinya iftirak ini maka para ulama mengatakan al ibtirak fil akidah yastalzimu al-ibtiraku fil adzan. Yaitu apa? Kalau perbedaan akidah, perbedaan dalam manhaj akan menjadikan perbedaan ataupun akan menjadikan ikhtilaf ibtirak di dalam jasadnya. Eh, jadi tidak mungkin kita sekarang akan menyebutkan, menyamakan sab ya, ataupun mengumpulkan kaum muslimin di atas akidah yang berbeda. Ini suatu yang mustahil. Nah, maka kalau kita dakwah sekarang mengatakan mari kita berkumpul menyerang orang-orang kafir. Mari kita sekarang menghadapi orang-orang apa? Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Itu tidak akan mungkin terjadi sebelum kita itu adalah wahdatul akidah, menyamakan akidah. Kenapa? Karena kita mengetahui dalam hadis Iftarul ummah sataptariku ummati ila salasin sabina firqatan Hadis ini diambil istimbat ibtiraq fil akidah, ibtiraq fil usul, biastalzimu al ibtiraq fil adsan. Jadi jisim kaum muslimin tidak akan bersatu kalau akidahnya apa? berbeda. Karena Syi'i dengan dengan Sunni tidak akan bersatu ya. Kemudian yang menyebabkan kaum muslimin akan mendapatkan kekuatan pertolongan dan dia itu akan menjadi memiliki haibah artinya ditakuti oleh orang lain Allah Taala mengatakan dalam ayat yang tadi, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Yaitu apa? Iqamatul amri bil ma'ruf wa iqamatun nahyi anil munkar. Yaitu yang dinamakan an-nushu bainal muslim. Nah, ini perhatikan ya kaidahnya. Yaitu akan terjadinya kaum muslimin mereka itu akan berada dalam sap yang sama. <clears throat> mereka itu akan dijaga di dalam jamaah mereka apabila ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. kenapa? Sebab Allah telah menjanjikan apabila tegak amar ma'ruf nahi mungkar, ya, dalam sab kaum muslimin ini akan terjadi wahdah, yaitu persatuan dan akan terjadi kekuatan. Dalilnya mana? Kita lihat dalam ayat yang tadi wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair dan dalah ada di antara kamu yaitu orang-orang yang menyeru kepada kebaikan. Ya. nabil bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mereka mengajak kepada yang baik dan melarang kepada yang munkar. Lihat ayatnya wa ulaika humul muflihun. Wa ulaika humul muflihun. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna nabil ma'ruf wa haun 'anil munkar. Makna ayat yang kedua ya. Kita akan menjadi khairu umat, umat yang terbaik, umat yang terbaik termasuk kita punya haibah. Haibah apa? Orang kafir takut. Ya. Orang tak, kafir merasa takut, ahlu bid'ah merasa takut. Kapan? yaitu ta'muru nabil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu nabilah. Lihat ini ayat. Ya. Itu menunjukkan kaidahnya. Ya. Menunjukkan kaidahnya. Bahkan kita lihat Rasul mengatakan ad nasiha. Din itu nasihat. Maknanya apa? Gampang kita ambil istimbat sebagaimana para ulama mengambil istimbat. Jadi artinya agama tidak akan tegak kalau tidak ada nasihat. Paham nggak ini? Ini istimbat dari hadis ini di mana Rasul mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Tamim Ad-Dari Rasul mengatakan ad-dinu nasihat. Din itu nasihat. Bahkan Rasul itu ya kalau kita memahami din itu ada tiga marotib Islam, iman, ihsan. Tapi dalam satu kesempatan Rasul mengatakan ad-dinu nasihat. Qulna liman ya Rasulullah qala lillahi wa rasulihi wa li kitabihi wa li muslimina wa amatihim. Ya, sini ad-dinu nasihat. Jadi kalau tidak ada nus bainal muslim, agama tidak akan tegak. Nah, bahkan Rasul membaiah kepada sebagian para sahabat yang meminta berbaiah apa? Di antaranya isi baiahnya ya, yaitu apa? Wa nushu bainal muslimin. Yaitu tentang hadis Jabir ala iqamati shalah kepada tidak syirik, kemudian menegakkan salat Wanus hibainal muslimin. Isi bayahnya itu untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, saling menasehat yaitu apa? di antara kaum muslimin. Nah, ini ya. Jadi apa? Ibtalul batil. Kita mengingkari pulan kada wa kada. Kita mengingkari jamaat pulan ini penyimpangan. Ini penyimpangannya di sini. Itu adalah merupakan hakikat agama kita. Itu adalah merupakan pokok agama kita. Bahkan kita melihat kepada dua hadis berikut ini. Yaitu apa? Orang yang tidak memberikan kritikan kepada yang salah dilala annafi nafsi laisa islamiyah. Orang yang tidak memberikan kritikan kepada yang salah menunjukkan dia tidak memiliki girah tentang keislaman. Ya. Jadi kalau ada duat mengatakan, "Wah, saya tidak akan memberikan protes kepada siapa saja selama dia adalah muslim." ya, itu adalah merupakan tidak ada gira. Sebab Rasul mengatakan, "Man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadih. Fa in lam yastati fa bilisani, fa in lam yastati fa biqalbi, fadzalika adaful iman." Gira. Gira seorang muslim. Bahkan Rasul mengatakan dalam hadis yang lain, "Innallaha yugiru." Nah, apa hadisnya? <clears throat> Ya. Dalam hadis innallaha yugaru wa ghiratullahi ayati almaru maharimahu. Rasul mengatakan sesungguhnya Allah cemburu, Ya Kemudian kecemburuan Allah itu adalah apabila seseorang melaksanakan apa yang diharamkan oleh olehnya. Itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tidak ada giroh, jadi tidak ada protes, tidak terpanggil, jadi di, kita itu tidak mengingkari perkara-perkara yang salah menunjukkan bahwasanya kita tidak ada gira. Kemudian hadis yang lain menyatakan bahwasanya orang yang tidak mengingkari yang mungkar ini menunjukkan ya ada mahabbati li akhihil muslim. Ya, menunjukkan bahwasanya dia itu tidak mencintai kepada saudaranya yang muslim. Dalilnya mana? Rasul mengatakan unsur akhaka zaliman au madluma. Para sahabat mengatakan kalau menolong orang yang didolimi sangat makbul. Tapi bagaimana menolong orang yang berbuat dolim? Maka Rasul mengatakan tahan agar dia tidak berbuat dolim. Nah, maka ihwan rahimakumullah kita tidak hanya cukup orang mengatakan mari kita sholat, ya, mari kita melaksanakan sunnah. Kita tidak mentahdir orang yang berbuat bid'ah. Tidak mentahdir orang yang berbuat kesyirikan. Tidak mentahdir kepada orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Ini adalah merupakan kita tidak cinta kepada orang itu sehingga dia dibiarkan begitu saja dalam apa? Dalam kemaksudan Rasul mengatakan unsur akhaka zaliman au madluma. Ya. Tolong orang yang didolimi dan orang yang berbuat dolim. Nah, kalau ada seorang berbuat bid'ah, tahan dia agar dia tidak berbuat bid'ah. Ya. Contoh saja ya, <clears throat> satu manfaat yang sangat tinggi sekali. Kalau orang itu mengkritik terhadap perbuatan bid'ah, sebab ya, kita mengetahui bahwasanya bid'ah ahabu ila syaitan minal maksiat. Di mana bid'ah itu lebih disenangi ya di hadapan syaitan daripada apa? Daripada maksiat. Ya. Kemudian juga para ulama telah mengatakan <clears throat> nanti kita akan bahas di dalam masalah usul dakwah itu pokok-pokok dakwah. Yaitu orang-orang yang melaksanakan bid'ah itu rata-rata dicintai oleh kebanyakan orang. Ya. Jadi orang timbul mahabah memberikan dukungan, ya. sehingga memerlukan kepada apa? Penjelasan dan tahdir. Nah, kalau kita biarkan, berarti akan timbulnya beribu-ribu orang, akan timbulnya beratus-ratus orang, ataupun mungkin bahkan beribu-ribu orang yang mereka terjerumus kepada kejelekan. Maka manhaj dakwah ini jadi manhaj dakwah anbiya ini madhad dakwah ahli sunnah wal jamaah takumu ala ruknaini azimain di mana dakwah ahli sunnah wal jamaah ini dakwah salaf ini dibangun di atas dua rukun yaitu apa tahqiqul haq wa ibtalul batil nah kita lihat ya, dalam kalam yang terakhir dalam poin yang pertama ini, dalam poin yang kedua ini yaitu tentang rukun dakwah. Kita lihat kepada amal para ulama. Amal para ulama. Ulama yang telah terdahulu umpamanya menyusun seperti umpamanya Ali Imam atau hawi beliau mengarang satu kitab yang dinamakan Akidah Tahawi. Ya. Akidah Tahawi itu mencakup dua perkara. Imma dia menyatakan tentang urgensi tentang tauhid ini adalah keutamaan tauhid, bahaya Mu'tazilah, bahaya Jahmiyah, bahaya tentang Qadariyah, bahaya tentang Sufiyah. Dibahas nanti. Bahkan Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu taala, beliau mengarang satu kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Kapan itu? Setelah terjadinya penyimpangan. Ya. Di situ dibahas ya. Al-Imam Al-Babahari rahimahullahu taala beliau menyusun satu kitab yang dinamakan dengan Sarfus Sunnah. Sarhu sunnah. Syahul Islam Ibnu Taymiyah, hatta ketika dalam keadaan perang, ketika Tatar itu menyerang kepada Damaskus, apakah Syahul Islam Ibnu Taymiyah seperti dai-dai sekarang? Ya, dai-dai sekarang mengatakan musuh kita adalah Israel. Sekarang kita tidak boleh memberantas tentang kesyirikan yang dilakukan oleh umat Islam. Tapi mari kita lihat dan saya nanti akan diulangi lagi apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Taymiyah rahimahullahu taala. Ketika terjadinya Tatar itu menyerang kepada kota Damaskus, kaum muslimin pada waktu itu. Tapi Syaul Islam Ibn Taimiyah menyusun beberapa kitab yang di situ adalah bantahan terhadap ahlu Bidah. Pertama bantahan kepada Al-Bakari ya, yang di situ tentang bab tawasul dan bab istighosah, penyimpangan dalam tawasul dan istighosah. Ketika terjadinya dalam kota Tadmur, penyimpangan dalam kodo dan koda dan asma wa Syaikhul Islam Ibn Taimiyah mengarang satu kitab yang dinamakan Tadmuriyah. Ketika orang-orang wasiti di situ juga timbul penyimpangan dalam akidah, maka Syaikhul Islam Ibn Taimiyah mengarang satu kitab yang dinamakan Al-Wasiti. Bayangkan Syaikhul Islam Ibn Taimiyah mengarang kitab Al-Wasitiyah Bainal Asri wal Maghrib, di antara asar dengan maghrib dan tidak seperti kita sekarang menyusun kitab, kita mengumpulkan kitab-kitab maroji. Syaikhul Islam Ibn Taimin hibbihi dari hafalannya ya. Menyusun kitab min hibbihi al asri wal maghrib di antara asar dan maghrib. Kalau kita apa? Tulus zaman ya. kita menyusun satu kitab kita satu tahun tiga tahun ya. Imam Ibn Taimiyah mengarang kitab al maghribi wal isya. Nah, demikian juga <clears throat> ulama-ulama yang lain yang sebelumnya, Syaikhul Islam Ibn Taimiyah Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, kalau orang mengatakan Syafi'inya, lihat Imam Syafi'i. Ketika orang-orang mengingkari tentang hujah sunnah, mengingkari tentang hujah sunnah dan mengingkari tentang hujah khobar ahad, Imam Syafi'i rahimahullahu taala menyusun kitab apa Arisalah di dua tempat, yaitu di Baghdad dan di Mesir untuk membantah kepada siapa? Orang-orang Mu'tazilah yang mereka tidak menggunakan khobar ahad menyusun kitab yang dinamakan kitab Arisalah. Syahul al Ahmad rahimahullahu taala ketika terjadinya penyimpangan tentang dua perkara ya, penyimpangan dua perkara yaitu apa? Radul muta, muta, apa radul muhkam bil mutasyabih. Mereka menolak ayat-ayat yang muhkam dengan mutasyabih. Kemudian apa? Radul sunnah bidohiril Quran. Ada orang-orang yang menentang apa sunnah, mendoibkan sunnah dengan sebab dohir Quran. Beliau menulis satu risalah tentang hal itu. Menulis risalah tentang hal itu. Al Imam Bukhari rahimahullah taala ketika terjadinya fitnah tentang hal halku amalil ibad tentang Quran ya Imam Bukhari dipitnah tentang labdi bi Quran makhluk maka beliau menyusun satu kitab yaitu khalqu bi am'alil ibad. Nah, ini menunjukkan apa? Jadi senantiasa dari zaman ke zaman bahwa para ulama membantah kepada siapa saja yang menyimpang. Contoh kita umpamanya ulama Qarib uh, Mutakhirin Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kitab yang dinamakan Kasyfus Syubhat. Kasyfus Syubhat ini satu kitab yang mufid sehingga para ulama mutakhirin mengatakan layak bagi seorang ahli sunnah itu untuk membaca kitab Kasbu Subhat itu salatina marotan yaitu 30 kali. Nah, ikhwan rahimakumullah talabatul ilmi ya saya gambarkan ya dalam Kasbu Subhat itu sebenarnya terdapat satu kaidah bagaimana kita berdialog, bagaimana kita itu bermunakosyah dengan ahlu bid'ah dengan orang-orang yang menyimpang. Ya. Contohnya ketika dia menolak tentang orang-orang yang berbuat kesyirikan maka beliau memberikan satu kaidah di situ apa ya cara menentang apa yaitu yang dinamakan mujmal tafsil <clears throat> jadi kalau kita akan menolak kepada ahlu bidah datangkan kaidah secara mujmal datangkan kaidah secara tafsil saya kasihkan contoh ini ter termasuk metode dakwah ya. nah contoh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ketika membantah tiga kelompok utama yaitu apa Jahmiyah Mu'tazilah Asy'ariyah nah, Mu'tazilah Asy'ariyah barangkali antum pernah membaca kitab Tadmuriyah kitab Tadmuriyah itu bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menentang mereka dengan kaidah-kaidah mereka maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membantah dengan dua kaidah utama ya. kemudian dengan dua contoh yaitu apa al qaulu fi sifat kal qaul fi dah al qaul fi ba'di sifat kal qaul fi ba'dil akhir nah kita akan kasih contoh di sini ya tentang bagaimana kita ya ibtalul batil yaitu memberantas tentang kebatilan <coughs> ketika orang-orang Jahmiyah mengatakan Allah tidak boleh dikasih nama dan tidak boleh dikasih sifat sebab apa sebab kalau disebutkan nama dan sifat sama dengan makhluknya orang Mu'tazilah mengatakan Allah boleh dikasih nama tapi tidak boleh dikasih sifat. Sebab kalau dikasih sifat sama dengan makhluknya. Orang Asyairah mengatakan cukup kasih tujuh aja sifatnya. Tidak boleh dikasih sifat fi'liyah. Tidak boleh di, dikasih sifat fi'liyah. Sebab kalau Allah Ta'ala itu berbuat yang baru, maka berarti Allah Ta'ala baru. Nah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah pertama menjawab dengan dua jawaban. Yaitu koidah mujmalah. Mujmal. Apa? Al-qaul fi sifat kal qaul fidah Berbicara dalam sifat adalah berbicara dalam dat. Ini. Katanya tanya aja sekarang orang Jahmiyah. Hal Allahu maujud? Ya. Orang Jahmiyah kalau ditanya, apakah Allah ada? Jawabannya apa? Hmm. Nah, kalau antum sekarang ya berdialog dengan umpamanya aklaniun hari ini. Mereka mengatakan jangan disifati Allah dan jangan dikasih nama. Kita tanya, hal Allahu maujud? Apakah Allah itu maujud? In qalul na'am faqad kafar min awali amrihi. Kalau menyebutkan apa? Allah tidak ada ya tentunya kafir ya dari sejak pertama. Kalau dia mengatakan na'am Allahu maujud. Nah, baru kita sebutkan maujud sifat amla. Ya kan? Maujud sifat bukan? Nah, ya. Kalau ini ditetapkan sifat, kalau ini disebutkan sifat, ya, makhluk maujud, gitu kan? Berarti Anda juga menyamakan Allah dengan dengan makhluk. Kalau mereka mengatakan ah ini khusus, ya kita juga katakan Allah istiwa khusus bagi Allah. Gampang kan ini dialog gitu kan. Cara berdialog dengan apa? Dengan ahlu bid'ah. Nah akhirnya apa? Orang-orang jamiah yang bulat saking bingungnya apa? Jangan dikatakan ada, jangan dikatakan tidak ada katanya. Akhirnya apa? Bingung. Ini ahlu bid'ah. Ini ahlu bid'ah. Mu'tazilah apa? <coughs> Mu'tazilah kita katakan anda mengatakan apakah Allah itu dinamai alim? Iya. Nah, kalau Allah itu dinamai berarti tidak sama. Kenapa kalau disebutkan sifat masih sama? Nah, kita jawab al qaulu fi sifat kal lebih bidat. Berbicara dalam sifat ya sama berbicara dalam dat. Apa bedanya? Nah, Sekarang kita dengan orang Asy'ariyah. Orang Asy'ariyah mengatakan hal Allahu alim? Allah memiliki ilmu na'am. Allah Ta'ala memiliki irodah, iya. Allah Ta'ala memiliki irodah. Eh, kenapa mengingkari tentang istiwa? Sebab istiwa katanya begini-begini. Kita juga katakan. Ataupun mereka mengingkari apakah Allah punya sifat mahabah? Ya Allah punya sifat ma mereka mengatakan tidak bisa. Sebab mahabah itu katanya apa? Golayanul qalb. Mahabah itu gejolak hati katanya. Nggak bisa Allah disifati dengan itu. Kita tanya, irodah apa irodah? Irodah kita katakan irodah mailul qalb. Irodah itu kan condongnya hati. Golayanul qalb dia mengatakan, ah, enggak, ini irodah Allah. Kita katakan, ini mahabbatullah. Ini kan sama, ini namanya apa? Dialog. Ini koidah umum. Gitu. Kita berdialog dengan apa? Dengan ahlu bidah. Dengan ahlu, ahlu bidah. Ini teori ibtul batil. Jadi harus pakai apa? Koidah. Sebab, <clears throat> ya, Ibrahim saja ketika apa? Ketika Fir'aun pada waktu berkata, Ana uhi wa umir. Ibrahim mengatakan fa Allah ya'ti bi syamsi minal masri, Fa bidha minal maghrib. Kata raja pada waktu itu ya. Raja mengatakan ya, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Orang dibiarkan hidup, saya bunuh dia mati. Maka kata Ibrahim, sesungguhnya Allah mendatangkan matahari dari timur, datangkan coba kamu dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Nah ini teori kita berapa? Dialog dan ini yang dinamakan ibtalul batil. Yang jelas ikhwan rahimakumullah dalam dua poin pertama ini ya, kita memahami tentang manhaj dakwah ini bahwa dakwah ini dakwah ahli sunnah wal jamaah adalah tidak tasamu terhadap apa? terhadap kemungkaran akan tetapi dakwah ini perlu ditegakkan itu tahqiqul haq wa ibtalul batil ya. udah habis waktunya punya saya ini jamnya <laughs> kita untuk tanya jawab ini dalam poin pertama silahkan jika ada tanya Bismillah sering terungkap kalimat <clears throat> ungkapan hendaknya kita seakidah dan semanhaj apakah yang dimaksud dengan manhaj di sini ya. karena manhaj secara umum kan artinya metode memahami sesuatu maka kita memahami maka bisa berarti manhaj akidah manhaj kita iman takdir manhaj dakwah dan lain-lain manhaj apa takdir manhaj dakwah dan lain-lain para imam yang empat berbeda dalam masalah fikih tapi tetap dikatakan satu manhaj ya, apa ini al-sunnah wal jamaah mohon penjelasannya ya, jelas ya seperti apa yang ditanyakan al-manhaj bimana aktoriku al-wadih manhaj secara lugawi adalah aktoriku al-wadih yaitu jalan yang jelas ya as-sahl yang mudah ya Ya, dalam bahasa kita dikatakan manhaj adalah metode dan sebagainya. Nah, lalu mungkin eh, ada pertanyaan. haluna kapar kubain al manhaj wal aqidah? Apakah di sana ada perbedaan antara manhaj dengan akidah? Maka jawabannya dengan beberapa jawaban. Di antara jawaban yang pertama, al manhaj amun wal aqidah khas. eh. Jadi manhaj itu adalah aam, lebih umum. Jadi kalau manhaj itu apa lebih? Lebih umum. Sedangkan akidah ada lebih apa? Lebih khusus gitu. Bagaimana kita katakan seperti itu? Ya. Umumnya kita mengatakan manhaj salaf. Ya. Ini tentunya kita memahami manhaj hatta pitariqah isbatul akidah. Manhaj ahli sunnah wal jamaah fi isbatil akidah di dalam menetapkan akidah mempunyai kita mengatakan manhaj fi isbati asma'illahi wa sifati manhaj di dalam menetapkan nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala ya, manhaj ini lebih umum oleh sebab itu para ulama mengatakan ya, seperti manhaj ini ya mencakup kepada yang lebih umum Sedangkan kadang-kadang kalau kita menyebutkan akidah, nah, para ulama mengatakan makna dari akidah itu kan apabila diidopatkan akidatul Islam adalah al imanu bi arkanil imani sittah wa ma yatadhammanaha. Yang dimaksud dengan akidah dalam istilah kita akidatul Islam adalah beriman kepada rukun iman yang enam dan apa yang dikandungnya. Ya, kita contohkan apa yang dikandungnya, umpamanya iman kepada Allah ya tadammanu arbatu umurin. Ya, iman kepada Allah mengandung empat perkara, iman kepada adanya, iman kepada rububiahnya, uluhiyahnya, nama dan sifatnya. Beriman kepada Rasul <coughs> yaitu termasuk beriman bahwasanya di Rasul beriman kepada apa yang dibawanya dan seterusnya. Ini yang disebutkan kandungan iman. Kemudian beriman kepada kodo dan kodar yaitu beriman kepada empat tingkatan kodo dan kodar beriman kepada yomul akhir ya termasuk beriman ala amalat ala alamatisa yaitu beriman kepada ciri-ciri hari kiamat termasuk beriman kepada turunnya dajjal beriman kepada turunnya Nabi Isa beriman akan tergelin apa terbenamnya matahari eh, apa terbitnya matahari dari barat dan sebagainya ini adalah merupakan iman iman sedangkan kalimat manhaj adalah apa? adalah lebih luas ya. Nah, contoh kita akan lihat ya, di dalam manhaj ya, dalam manhaj. Mungkin ya antum bisa lihat satu kitab di sini disebutkan ya bagi antum karena saya lihat di sini banyak talabatul ilmi di sini yaitu satu kitab yang ditulis oleh Syekh Ali Hasan yaitu Ru'yatun Waqi'iyah fil Manahij Da'awiyah Ya. Ini kitabnya di sini uh, Syekh Ali bin Syekh Ali Hasan Hafidahullah taala beliau telah menjelaskan tentang sedikit perbedaan antara akidah dengan manhaj. Akidah dengan manhaj. Ya, sebagai contoh yang tadi ya, sebagai contoh yang tadi. Mungkin orang ada sama ya dalam segi mujmalnya ya. Dia menetapkan asma wa sifat ya. dia mengimani tentang pentingnya tauhid uluhiyah tapi dia menambah dalam segi tafsirinya memasukkan jenis tauhid hakimiyah umpamanya ataupun mungkin dia mengatakan bahwa e, dakwah ini ya mesti dengan atsaurah wa ingkilabah ya dalam segi apa akidahnya dia menyebutkan Allah fi sama tapi dia mengatakan bahwa apa bahwa dakwah ini <coughs> ya boleh dengan apa dengan saurah wal inkilabah. Tidak dengan tasbih dan tarbiyah. Maka ini ada titik perbedaan di dalam apa? Dalam segi apa? Dalam segi manhaj dakwah. Para imam yang empat berbeda dalam masalah fikih, tetapi tetap dikatakan satu manhaj ahli sunnah wal jamaah. Ya. Kita mengetahui bahwa ikhtilaf itu ada ada dua. Ada ikhtilaf tanawu, ada ikhtilaf tadad. Ya. Ikhtilaf itu ada dua. Ada ikhtilaf tanawu, ada ikhtilaf tadad. Ikhtilaf tanawu, ya. Mungkin antum juga bisa lihat di dalam apa kitab yang disusun oleh Syekh Salim Ibnu Idhal Ilhali Al Hilali yaitu tentang jamaat-jamaat. Nah, di situ jelaskan tentang ikhtilaf tanawu dan ikhtilaf apa? Tadad. Ikhtilaf tanawu dan ikhtilaf tadad. Ya. Ikhtilaf tadad ada dua. Ya. Ikhtilaf tadad ya seperti yang terjadi di kalangan para sahabat di dalam masalah fikih. Ya, di dalam masalah fikih yang bukan usul. Umpamanya ya terjadi di kalangan para sahabat seperti contoh ya, bahkan mengusap kepala ya, ataupun mengusap kepala itu semuanya Nabi mengatakan cukup sebagiannya sedangkan apa Jumhur ulama mengatakan wajib istiam. Perbedaan semacam ini, ya, walaupun di sini ikhtilafnya tadot, ikhtilafnya apa? Tadot. Tapi dalam kuruk Tapi para ulama tidak mengitlakan bahwasanya itu apa? Itu mubtadi. Di orang yang melaksanakan itu apa? Mubtadi. Sebab juga ini ada riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala. Ataupun seperti apa? Menyentuh wanita Membatalkan wudhu atau tidak? Ibnu Abbas mengatakan tidak batal wudhu. Ibnu Umar mengatakan batal. Ya. Ibnu Umar mengatakan batal. Ini kalangan para sahabat. Di kalangan ulama yang empat, ya. Imam Syafi'i mengatakan batal. Jumhur ulama mengatakan tidak batal. Ya. Dalam apa? Dalam menyentuh wanita ini. Nah, ini walaupun tadot, tapi ini saib baina ashabi Rasulullah wa bainal ulama. Yang semacam ini tidak ditelakkan mubtadi. Nah, tapi mereka alhamdulillah, ulama yang empat ini adalah ijma sepakat di dalam perkara akidah. Di dalam perkara apa? Akidah usul. Mereka terjadi tidak terjadi apa perbedaan. alhamdulillah. Bagaimana tanggapan Ustadz kalau kita sholat berjamaah di belakang ahlu bid'ah dan ahlu syirik semisal sholawatan badriyah yang mengandung kesyirikan. Ikhwan rahimakumullah, kita mengetahui bahwasanya bid'ah itu ada dua, bid'ah mukaffarah dan bid'ah mufassaqah. apabila orang melakukan bid'ah mukaffarah, maka tidak sah sholat di belakangnya. Jadi kalau orang laksanakan bidah yang derajatnya kafir maka tidak sah sholat di belakangnya. Apabila dia itu melaksanakan bid'ah mufassafah saja, maka para ulama mengatakan dan ini pendapat para ulama yang roji, solat di belakangnya adalah sah. Tapi Syekh bin Baz rahimahullah taala demikian juga para ulama telah mengatakan ya, yaitu hendalah ya, masjid-masjid yang ada itu ya seorang pemimpin memilih orang yang baik di dalam apa dalam imam. Tentunya yang menjadi imam, ya dia itu mesti sunni, dia itu adalah mesti orang-orang yang toh, ahlu takwa yang menjadi apa? Imam. Mana hukum meninggalkan sholat? Bagaimana hukum meninggalkan sholat? Ini pertanyaan masih mujmal sholat satu kali ijma para ulama anahu asim dia itu adalah apa berdosa bahwa kuafil kabair dan dia itu terjerbak kepada apa dosa yang paling besar karena tarku sholat kabairun minal kabair meninggalkan sholat itu termasuk berdosa besar seperti Rasul mengatakan dalam hadis ya barang siapa yang meninggalkan sholat asar Anahu tiro ahluhu dalam satu riwayat habito amaluhu Rasul mengatakan barang siapa yang meninggalkan sholat asar satu kali itu, maka bagaikan kehilangan keluarganya dan hartanya. Dalam hadis yang lain, batal amalnya. Batal amalnya. <clears throat> Para ulama mengatakan, ijma para ulama, barang siapa yang meninggalkan sholat juhudan dihukmihi bahwa kafirun murtadun andinil Islam. Orang yang ya, mengingkari tentang wajibnya sholat Allahumma annahu qaribu ahdin bil Islam kecuali koroma itu memang baru masuk Islam dan belum tahu sebelumnya, maka dia tidak kafir maka para ulama mengatakan ijma yang seperti ini yang seperti ini adalah ijma sekarang terjadi istilah yaitu man taraka sholata tahawun mal iman biwujubiha yaitu orang yang meninggalkan sholat ya selamanya tentunya bukan sholat kadang-kadang selamanya tapi dia beriman tentang wajibnya ikhtalafal ulama ila qaulain para ulama ikhtilaf kepada dua kaul ya. jumhur ulama yang empat yaitu Imam Malik Imam Ahmad lah Imam Malik Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mereka mengatakan tidak kafir tapi mereka adalah kabairun minal kabair kufrul asghar Imam Ahmad mengatakan adalah kafir. Dan ini pendapat jumhur sahabat, jumhur tabi'in, jumhur muhadisin yang mengatakan kafir adalah termasuk jumhur muhadisin, jumhur sahabat dan jumhur para tabi'in. Ya. Dalilnya tentunya nggak usah saya sebutkan ya, baik dalam Al-Qur'an atau dalam sunnah. Yang jelas telah terjadi apa? Perbedaan para ulama tentang hukum orang yang meninggalkan apa? Salat ya. Walaupun para ulama mengatakan berhak untuk diikom, bahkan berhak untuk dibunuh ya. orang yang meninggalkan sholat. Walakin ikhtalafu hal kutila dan am kutila riddatan. Tapi para ulama berbeda pendapat apakah dibunuh karena ridahnya ataupun berbunuh karena had saja. Had itu apa? E, apa namanya? Hukum. Ya, sebagai hukum saja. Nah, di sini terjadi apa? Khilaf di kalangan para ulama kalau antum bertanya kepada saya, tentunya ulama mutakhirin berbeda. Syekh Albani mengatakan tidak kufur. Akan tetapi, wallahu a'lam, al qaulu rajih anhu kafir waridatun andin Islam. Ya. Masalah kita merojihkan ya tidak wajib ya antum bisa memilih di antara dua pendapat yang tadi cuma tadi bertanya sama saya artinya saya menguatkan pendapat yang menghukumi kafir wallahu taala Ha. yang dibawa dalam menuntut ilmu. Kata Imam Syafi'i ada enam. Imam Syafi'i mengatakan ada enam. Jadi bekal menuntut ilmu apa? Yang enamnya apa? Antum udah pada tahu. Jadi Imam apa Imam Syafi'i mengatakan ada enam. Yang pertama adalah zaki. Orang yang menuntut ilmu harus pintar. Artinya harus apa? harus orangnya cerdas ya. kemudian apa tulus suhbah ya. orang itu harus lama ya. mencari ilmu itu laisa yaum au yaumain laisa sana au sanatain mencari ilmu itu bukan satu hari kemudian tarkul maasi ya. meninggalkan apa ya banyak ya antum baca aja kitab kitabnya masalah ini insya Allah kemarin juga udah dibahas ya. Bagaimana contoh konkret ya, penyimpangan tauhid kimia di Indonesia harus kami tahu jatuh ke dalamnya. <clears throat> Pertama, ya, kita perlu memahami tauhid hakimiyah adalah termasuk kepada tauhid uluhiyah ataupun masuk kepada tauhid rububiyah. Kenapa kita katakan begitu? Jadi tauhid hakimnya ini masuk kepada tauhid rububiyah ataupun masuk kepada tauhid uluhiyah. Kalau diidopatkan kepada Allah, maka ini termasuk tauhid rububiyah, yaitu fi'lullah al inil hukmu ilalillah. Kalau didapatkan kepada hamba, di mana orang itu bertahkim dengan hukum Allah, maka ini adalah termasuk tauhid uluhiyah. Nah, saya tidak akan menjawab tentang pertanyaan ini. Ya. Tapi ini menunjukkan sebuah kesalahan. Yaitu orang ketika menjelaskan tentang tauhid hakimian ada dua kesalahan utama. Kesalahan yang pertama, kita menggambarkan kalau berbicara tentang tauhid hakimian adalah berbicara tentang hakim saja. Mahkumnya kita tidak bicara. Seolah-olah apa? Kalau wajib tahkim kepada Al-Quran dan Sunnah itu hanya pemimpin saja sedangkan mad'unya tidak. Nah, kesalahan yang kedua, mereka lupa ketika berbicara tentang tauhid kimia, maka yang terbayang adalah potong tangan, eh, yang terbayang adalah ranjang. Mereka tidak tahu bahwasanya inti daripada tauhid hakimnya adalah wahwa tauhid, yaitu tauhid. Oleh sebab itu banyak orang mengatakan mari kita berhukum dengan hukum Allah. Mereka mengatakan mari kita tatbik syariat Islam, tapi mereka kuburi. tapi mereka tawasul dengan yang mati. Nah ini satu kesalahan yang besar yang timbul dalam orang-orang yang berdakwah. Jadi ketika berbicara tentang tauhid hakimiyah, yang terbayang itu kita tidak mengingkari, kita sepakat bahwasanya itu adalah bagian daripada hakimiyah Allah. Tapi bukan hanya itu. Mereka lupa ketika berbicara tentang tauhid hakimiyah, Ya, mereka tidak tahu kalau menegakkan tauhid adalah menegakkan hakimiyah Allah. <coughs> Menegakkan hukum Allah, bahkan itu adalah usulnya. Bahkan kita wajib mengetahui bahwa tidak akan tegak ya, Islam ini kalau tidak tegak apa? tauhid. Ya. Ada pertanyaan uh, <coughs> akidah ini. Allahu mawjudun bi kulli makanin wa ghairu muhtajin ila syai'in. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ya. Orang-orang yang mengingkari Allah itu istiwa di atas aras, mereka mengatakan kalau Allah itu istiwa di atas aras, berarti Allah itu memerlukan tempat. Bahada khatta'un fasid. Maka ini sebuah kesalahan yang nyata. Bahkan mungkin ini kesalahan ada dalam tolabatul ilmi. Nah, saya tanya, man minkum min tolabatul ilmi huna isma'an Allah apa kol arsh? Apa artinya sumastawa ilal arsh? Apa artinya sumastawa ilal arsh? Para ulama mengatakan empat makna. Irtafa'a waala wastaqara wasaida empat jadi tidak boleh di, di, diartikan anal aras tuqilluhu jadi antum jangan artikan Allah di atas aras itu seperti kita menyebutkan buku ini di atas buku ini begini bimana hadal kitab tukilu hadal kitab ini batil, ini bukan pendapat ahli sunnah. Yang dimaksud ala tinggi, wastakoro, wartafa. <clears throat> Maka tidak berarti bahwa Allah SWT istiwa ala ars tukiluhu kama anak anak ajlis sunnah seperti saya begini maka tidak diartikan sumastawa ala ars bi anal ars tukiluhu tukiluhu